محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karuniaNya kita masih bisa duduk bersama dalam rangka mengkaji atau membahas atau membaca atau berdiskusi tentang satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi tentang karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis atau bab yang keenam tentang uban tentang semir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah terdapat riwayat Rasul menyemir rambutnya atau tidak? bab yang ke ke-6 kata al-Imam At-Tirmizi babu ma jaa fi khidobi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang hadis yang berkaitan dengan semiran Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah beliau menyemir menyemir rambutnya ataukah tidak e, kata Syekh Abdul Razak sebelum beliau e, mensyarahkan hadis yang pertama ini beliau menyebutkan Imam At-Tirmidzi membuat bab ini untuk menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya. Maksudnya untuk menjelaskan apakah beliau melakukannya atau tidak. Apakah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya atau tidak. Menyemir sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah merubah warna uban yang putih dengan hinna. <clears throat> Kalau hinna itu ke arah merah. Kemudian dan katam. Katam itu ke arah hitam. Jadi digabungkan antara dua ini, hinna dan katam. Nama-nama tumbuhannya sehingga menghasilkan warna. Bukan dengan jenis bahan kimia. Itu melapisi rambut nanti tidak tidak sah kalau wudunya kalau dengan bahan kimia melapus melapisi rambut, tapi dengan daun-daunan seperti hinna dan katam. Kalau hinna itu dia ke arah merah, kalau katam ke arah hitam. Kalau dicampur jingga ya, orange atau dengan hinna saja yaitu dengan warna merah. Kada boleh warna warna hitam sekalipun dengan pacar ya. Para sahabat berselisih pendapat tentang apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya atau tidak. Jadi di kalangan para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Apakah Rasul itu menyemir ubannya atau kada? Nanti ada yang mengatakan tidak menyemir seperti Anas bin Malik. Ada yang mengatakan menyemir seperti Abu Hurairah. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan warna merah karena dikasih minyak. Jadi ada terdapat khilaf yang kuat di antara para para sahabat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir uban beliau. Contoh sahabat yang tidak mengatakan Rasul menyemir ubannya adalah Anas bin Malik. Kenapa? Karena jumlah uban Nabi sedikit. Jadi tidak perlu di, disemir. <clears throat> Bahwa Anas eh, Abu Hurairah berkata, tadi Anas bin Malik, kalau Abu Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemir uban beliau. Sahabat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menyemir ubannya adalah Abu Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain menyatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sering menggunakan minyak wangi hingga rambutnya berwarna merah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menggunakan minyak wangi, jadi kelihatan rambut beliau berwarna merah, bukan karena disemir. Sehingga orang mengira beliau bersemir padahal tidak bersemir. Hadis yang pertama, inilah kesimpulan yang dibahas dalam bab ini. Hadis-hadis apakah Rasul menyemir ubannya atau tidak. Jadi masalah ini saja dibahas ya, subhanallah. Kemudian hadis yang pertama dari hadis ini <clears throat> Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad ibnu Mani, qala haddatsana Husyaim, qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair An Iyad ibni Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li faqala bunuka hadza faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alayka wala la tajni alayhi qala wa ra'aytu shayba ahmar qala Abu qala Abu Isa hadza ahsanu shay'in wuruya fi hadzal bab wa absar li anna ar-riwayat as-sahihah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughish lam yablughish syaiba. Kata Imam At-Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mani' guru beliau bernama Ahmad ibnu Mani' kata al-Imam Az-Zahabi di Syarah Alamin Nubala Ahmad bin Mani' bin Abdurrahman al-Imam al-Hafiz al-Thiqah al-Imam al-Hafiz al-Thiqah seorang imam seorang yang bergelar al-hafidh dan seorang yang thiqah. Thiqah masih ingat apa? Abu Akilah. Ya, rawi yang mengumpulkan dua keadaan, dobit dan adil. Adil artinya muslim balik berakal selamat dari sebab-sebab kefasikan dan sebab-sebab menghilangkan wibawa atau muruah. Itu namanya adil. Kalau dobit orang yang bisa <clears throat> atau orang yang kuat hafalannya dari segi mengandalkan otak. Kalau dia disuruh hafalkan, dia langsung hafal dan dia kalau disuruh untuk menuliskan hadisnya juga langsung langsung bisa. Jadi ada dobit fis ada dobit fil kitabah. Kemudian uh, kunyah beliau Abu Ja'far Al-Baghawi thumma baghdadi Orang Baghawi, orang Bago dan orang Baghdad. Nah, beliau mengatakan di Syiar Alamin Nubala yang dinukil oleh Imam Zahabi, ana minnah ana min nahwi arba'ina sanah akhtimu fi kulli salasin. Beliau mengatakan saya sejak 40 tahun menghatamkan Al-Quran setiap tiga, tiga hari. Jadi termasuk e, kekuatan ibadah beliau Di samping beliau seorang ulama Beliau menghatamkan setiap tiga hari Al-Quran Jadi seharinya sepuluh sepuluh juz Kebiasaan para ulama Jadi hal-hal yang sifatnya ibadah Kemudian sangat rajin, sangat kuat Itu bagi mereka biasa ya Bagi mereka biasa Jadi kalau siang mereka mengajar, menulis, mencari ilmu, kalau malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, kata Ahmad bin Mani qala haddatsana Husaim menceritakan kepada kami Husaim. Husaim bin Bashir bin Abi Khazim Syekhul Islam Muhaddithu Baghdad wa hafidhuha Abu Muawiyah. Jadi Husaim bin Bashir adalah seorang Syekhul Islam muhaddis ahli hadisnya negeri Baghdad dan orang yang hafiz di negeri Baghdad kunyah beliau Abu Muawiyah. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Malik ibnu Umair. Abdul Malik ibnu Umair ibnu Suaid al Qurashi. Berarti dari kabilah Quraisy. Kemudian beliau menceritakan mengatakan menceritakan kepada saya uh, dari Iyad bin Lakit dari Iyad bin Laqit Iyad bin Laqit As-Sadusi Al-Kufi min ulama tabi'in wa thiqatihim. Jadi uh, Abdul Malik bin Umayyah Iyad bin Laqit ini adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in. Kemudian <coughs> Kemudian beliau mengambil dari sahabat Abu Rimsah. Namanya Rifa'ah nanti disebutkan di akhir. Kemudian kata sahabat Abu Rimsah qala beliau mengatakan Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Jadi ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tapi ada perbedaan sedikit redaksi. Kata Abu Rimsah, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Lalu beliau bertanya, "Apakah ini anakmu?" Aku menjawab kata Abu Rimsah, "Iya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah dia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jahat kepadanya." Abu Rimsah melanjutkan ceritanya, "Aku melihat ubannya berwarna merah." Ketika dia bersama anaknya, dia mengatakan, "Saya melihat uban Rasul berwarna merah." Padahal riwayat sebelumnya yang sebelum hadis ini dia mengatakan saya melihat uban Rasulullah Alaihi Wasallam masih mutlak ya, tidak menentukan berwarna merah. Di hadis ini dia mengatakan uban Rasulullah berwarna merah. Abu Isa mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dan juga paling jelas. Karena riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sampai beruban. Maksudnya uban beliau sedikit, nanti ulun jelaskan. Abu Rimsah namanya adalah Rifa'ah bin Yasribi At-Tamimi. Abu Rimsah adalah namanya Rifa'ah bin Yasrib At-Tamimi. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan hadis ini ada satu faedah yang sangat penting tentang pendidikan anak. Kata Syekh Abdul Razak, Penulis mengawali bab ini dengan menyebutkan hadis Abu Rimsah. Dia mengatakan, "Aku pernah menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama anakku." Jadi dia Sidin ini belang lawan anak, anak Sidin menemui Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, dalam hal ini ada pelajaran penting, yakni seorang ayah hendaknya membawa anaknya ke majelis-majelis kebaikan. Jadi dibawa. Ya. Contoh kita misalnya bilang lawan ustaz, bawa anak kita. Atau misalnya ke masjid atau ke majelis talim, bawa anak kita. Atau sholat bawa anak kita. Tapi diperhatikan ya kalau sholat kalau sholat maka anak kita juga disuruh sholat. Jangan sampai dia mengganggu yang lain. Atau dia pura-pura sholat. Akibatnya dia memutus soft kalau dia sholat tapi pura-pura sholat tidak berwudu maka dia memutus seperti tiang jadinya. Jadi apakah sholat kita sah tetap sah tapi pahalanya kurang. Jadi kalau kita bawa anak kita walaupun masih halus suruh dia berwudu, suruh dia ikut sholat. Jangan pura-pura <laughs> sholat. Kadang ulun temukan sholat di belakang. Kita sama-sama masbuk tapi ulun masbuknya kada <laughs> keluar yang perlu diperhatikan kalau kita sholat ya eh, ikut sholat juga, tapi jangan pura-pura sholat. Ikut sholat apa berwudu kemudian ajarkan dia sholat. Kalau dia ikut di tengah-tengah kita tapi dia tidak eh, pura-pura eh, sholat itu memutus memutus soft. Ya. Kemudian jika seorang ayah hendak pergi ke majelis ilmu mengunjungi seorang alim belang misalnya maka bawa bawa anak kita ajari bersalaman ajari yang lain. Kemudian atau yang sejenisnya seperti misalnya gotong royong bawa janak walaupun cuma mengangkat batu sedikit apa kayak itu nah atau misalnya ada apa bagi-bagi sedekah bagi, memotong daging kurban bawa aja jauh-jauh seperti itu membantu ya biasakan dia bisa membantu walaupun cuma sedikit nah ada satu hadis yang insya Allah yang tahu seberataan termasuk tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat mereka dari muda suka dengan ibadah? Caranya lagi kecil, lagi halus sudah dididik suka dengan ibadah, suka dengan majelis ilmu, suka dengan membantu orang. Itu supaya mereka tumbuh ketika muda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke masjid misalnya. Itu juga supaya kita bisa menjadikan mereka mendapatkan keutamaan yang satunya, hadis yang sama, yaitu warajulun qalbuhu malakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini bisa kita didik ketika mereka sudah masih kecil, masih halus kita bawa dan semacamnya. Ya. Dan juga ketika kita mengajak mereka ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan yang di situ ada tolong menolong. Itu termasuk tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah bukan cuma menafkahi, kemudian menyekolahkan ataupun misalnya memberikan tempat tinggal, bukan ya. Yang lebih jauh dari itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Itu yang paling besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ditanyakan di hari kiamat sebagai seorang ayah. Nah, caranya bagaimana kita bisa menjaga mereka dari siksa api neraka adalah dengan mendidik mereka. Caranya seperti ini lagi halus sudah diajarkan kebaikan. Dan juga kita mungkin pian sudah tahu semuanya bahwasanya kita mengharapkan anak-anak kita sebagai pendingin mata, qurratu ayun ya. Salah seorang tabi'in mengatakan eh, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi beliau mengatakan laisa syai'un aqarra li'aini mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Jadi ujar Sidin yang namanya pendingin mata bagi anak-anak kita atau istri kita Kata beliau, tidaklah sesuatu yang sangat mendinginkan mata bagi seorang mukmin melainkan kita melihat anak kita, istri kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya sejak kecil, sejak halus kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan. Contoh bersedekah, suruh anak kita yang bersedekah. Jadi kita walaupun cuma 1500 tabung nak itu nah. Supaya dia menjadi benar-benar qurratu ain pendingin bagi mata kita. Dia bisa beribadah, bisa menghafal Quran, menghafal hadis. Ya. Siapa yang tidak himung gembira anak itu menghafal Quran, menghafal hadis? Ya. Pasti kita sebagai seorang mukmin pasti pasti ketujuh, pasti pasti senang. Kita lanjutkan kata Syekh Abdul Razak karena tindakan tersebut adalah pendidikan bagi mereka dan menumbuhkan pada diri mereka kecintaan terhadap ahli ilmu. Nah, jadi kalau kita belang atau bermuamalah ya kepada ahli ilmu, maka disertakan anak-anak kita. Kemudian mencintai majelis ilmu dan terikat dengannya. Nah, kalau terikat senantiasa, senantiasa terikat, ya, maka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Serta mengambil pelajaran darinya. Permasalahan ini lebih ditekankan lagi pada zaman kita sekarang ini. Jadi para sahabat ketika mereka punya anak, maka anak mereka diikutkan ke majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Bahkan belang pun dibawa anak juga ya. Belang ke tempat Rasulullah Shallallahu Kata beliau, karena banyaknya fasilitas yang melalaikan dan menyimpang. Kalian tahu aja. Ya. Apa? E, fasilitas yang sangat melalaikan anak-anak. Misalnya tahu aja beratan sehingga syahwat dan subhat menerkam generasi muda Islam. Oleh sebab itu, mengajak anak-anak ke majelis ilmu dengan lemah lembut. Nah, ujar Sidin, mengajak anak-anak ke majelis ilmu dengan lemah lembut. Kada Jepang pekarasan, <laughs> tangis-tangisan. <laughs> Jadi dengan lemah lembut. Dan cara yang terbaik serta memberikan semangat kepada mereka dan membuat mereka mencintai majelis kebaikan. Ini yang kadang kita susah ya. membuat anak kita itu suka dengan majelis kebaikan. Maka kita terus terus dipadahi, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini akan sangat bermanfaat dalam mendidik mereka. Jadi sejak halus kalau kita sudah biasakan dengan kebaikan-kebaikan maka ini akan sangat bermanfaat dalam mendidik mereka terlebih di masa yang akan datang. Sudah terbiasa lagi halus ke majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian di hadis yang ini Rasul mengatakan bertanya kepada Abu Rimsah, "Apakah ini anakmu?" Jadi Nabi berkata, e, Nabi ketika melihat Abu Rimsah bersama seorang anak kecil, Nabi mengatakan, "Apakah ini anakmu?" Nabi bertanya kepada Abu Rimsah, "Apakah ini adalah anakmu?" Maka Abu Rimsah pun menjawab, "Iya." Maksudnya iya aku menyatakan sebenarnya bahwa ini adalah anakku. Jadi Abu Rimsah ketika Nabi bertanya apakah ini anak kamu, maka dia menjawab dengan taukid penekanan. Iya, ini adalah anak saya. Taukid ya. Terkadang kita ketika seseorang bertanya, maka kita menjawab dengan ungkapan ada penekanan. Kalau dalam bahasa Arab namanya taukid sungguh bujuran. Kalau bahasa Banjarnya bujuran. Dan sangat banyak ya di ungkapan-ungkapan bahasa Arab ditekankan suatu jawaban itu dengan taukid atau penguat agar orang jangan jangan ragu. Di Arab Saudi ya, kalau pian sering pernah umroh atau haji, mereka tuh dikit-dikit wallahi wallahi ya, demi Allah demi Allah. Apakah mereka bersumpah? Kada. Itu adalah untuk penguatan yang dia bicarakan. Wallahi, wallahi, wallahi, dikit-dikit wallahi. Kalau kita mendengar kada ter, kada terbiasa, nah pasti dikit-dikit bersumpah jar. Padahal kah kada. Wallahi, wallahi. itu adalah dia untuk menguatkan perkataan-perkataan dia. Kemudian di sini Rasul mengatakan nah, kepada Abu Rimsah, janganlah dia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jahat kepadanya. Maksudnya kata Syekh Abdul Razak, jika dia melakukan jinayat, jinayat itu pelanggaran pidana. Nah, secara garis besar, kitab-kitab fikih itu terbagi lima pembagian. Pertama, ismut taharah, pembagian tentang bersuci seperti berwudu, tayamum, membasuhkan najis dan yang lainnya. Kemudian bagian yang kedua kismul ibadat, bagian ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga kismul muamalat, bagian muamalah seperti masalah jual beli, riba, sewa menyewa, gade, gade menggade dan seterusnya. Yang keempat kismul munakahat tentang pernikahan, talak, rujuk, ila, ih, ihdad, iddah dan seterusnya. Yang terakhir baru kismul jinayat atau kismul hudud, bagian tindak pidana kalau mencuri apa, kalau berzina ada tindak pidananya. Itu namanya kismul jinayat atau kismul hudud. Contoh misalnya minum khamar. Berapa hukumannya kalau dia terbukti minum khamar? 80 kali jambu. Contoh misalnya mencuri, syaratnya ada 6. Di antaranya dia mencurinya harus nisabnya sampai. Di mazhab Syafi'i Sampainya nisab itu seperempat dinar atau di, bisa dikalkulasikan di zaman sekarang satu gram emas murni. Kalau dia mencuri seharga senilai satu gram emas murni 600 ribu misalnya, kalau dia benar-benar terbukti dan lengkap syaratnya, maka dia dipotong tangannya. Itu namanya jinayat, hukum tindak pidana. Dan itu efek jaranya sangat luar biasa. Pihak niatnya ke Arab Saudi, kedua ini bertampar-tamparan. Paling bertengkar mulut. Ya, tapi kasar juga bang. Tapi kedua nih pukul-pukulan. Orang tahu ada kisosnya, ada bayar damnya terkadang. Kadang luka kita misalnya memukul orang, patah giginya itu ada ada batasannya. Patah satu ini, patah dua ini, luka tergores ini. Jadi orang nggak berani macam-macam. Membunuh apalagi di bisa dikisos. luar biasa. Nah, di sini Kata eh, Rasul, janganlah dia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jahat kepadanya. Maksudnya, jika dia melakukan jinayat, pelanggaran pidana, maka pelanggaran itu yang menanggungnya, maka pelanggaran itu dia yang menanggungnya. Maksudnya apa? Ketika anak Sidin Abu Rimsah ini melakukan tindak pidana, maka yang menanggung pidananya adalah anaknya bukan kamu. Nanti kenapa Nabi mengatakan demikian? Ada sebabnya. Jadi tidak ada dosa ditanggung oleh orang lain, itu tidak ada dalam Islam. Atau orang yang menjadi penebus dosa, tidak. Kalau dia melakukan dosa, maka dia yang akan menanggung. Ya, wala taziru ziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. kalau dia yang berdosa, maka dia yang menanggung. Maka pelanggaran itu dia yang menanggungnya, bukan kamu. Dan jika kamu yang melakukan jinayat, tindak pidana, maka tindak pidana itu kamu yang menanggungnya, bukan anaknya. Kemudian setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dalam Islam tidak ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Atau menanggung bala, kalau ada juga. Ya, ada istilah seperti itu. Nah, hal ini adalah penghentian kebiasaan jahiliyah yaitu balas dendam. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu kalau anak kamu melakukan tindak pidana, maka kamu tidak menanggung dosanya, dia dia sendiri menanggung dosanya. Dan kalau kamu yang melakukan tindak pidana, maka anak kamu tidak menanggung dosanya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Dikarenakan kebiasaan jahiliyah yaitu suka balas dendam. Kata Syekh Abdul Razak, jika karena jika seseorang pada masa jahiliyah membunuh orang lain dari suku tertentu, maka suku tersebut membunuh ayah si pembunuh. Jadi ulun punya anak misalnya di zaman jahiliyah. Anak ulun ini membunuh orang, maka ulun pun juga dibunuh orang. Jadi ada pembalas dendaman. Jadi bukan cuma anaknya yang dibunuh, tapi orang tuanya juga dibunuh. Itu ketika di zaman jahiliyah. Atau saudaranya, adik nang, membunuh, kakak empat juga di, dibunuh orang membalas dendam. Itu di zaman jahiliyah. Atau sejumlah orang dari keluarganya. Si Ikung misalnya anaknya membunuh orang balas dendam sekeluargaan dibunuh. Itu di zaman jahiliyah. Nah, Islam datang, kalau orang itu yang bersalah, maka dia yang dihukum bukan yang bukan abahnya, bukan keluarganya dan yang lainnya. Dan Nabi saw menghentikan kebiasaan tersebut dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah sabda beliau ini, "Janganlah ia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jahat kepadanya." Maksudnya ketika <coughs> Maksudnya ketika anak kamu ini melakukan tindak pidana, maka anak itulah yang menanggung menanggung dosanya, bukan kamu atau kamu yang melanggar suatu pidana, maka kamu yang akan dibalas bukan anak kamu. Kemudian kita sambung, perkataan Abu Rimsah, aku melihat ubannya berwarna merah. Riwayat ini berbeda dengan riwayat sebelumnya, yaitu tentang uban Rasul di hadis yang terakhir. Dalam riwayat sebelumnya, Abu Rimsah mengatakan rambut beliau telah beruban, sedangkan dalam riwayat ini dia menyatakan aku melihat ubannya berwarna merah. Nah, kalau di riwayat yang sebelumnya Abu Rimsah mengatakan rambut beliau tidak beruban, maksudnya ubannya sedikit sehingga tidak perlu dikasih semir. Tapi di hadis ini dia mengatakan uban beliau berwarna merah. Nah, sehingga timbul perbedaan antara para sahabat ya. Apakah warna uban merah dari Rasulullah SAW disebabkan semir atau bukan? Riwayat yang kedua yaitu dia mengatakan beliau telah beruban berwarna merah. Ini sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menerangkan bahwa jumlah uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sedikit. Dan di sini Abu Rimsah menceritakan bahwa ubannya berwarna merah. Lalu apakah warna merahnya tersebut karena semir ataukah karena diminyaki? Kemudian disinilah uh, eh, terdapat khilaf para para sahabat atau para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa warna merah tersebut karena disemir. Karena ada riwayat dari beberapa sahabat yang jelas-jelas menyatakan bahwa beliau menyemir ubannya. Seperti riwayat Abu dari Ummu Salamah, istri beliau. Dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah eh, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyemir uban beliau. Yang akan disebutkan nanti setelah hadis yang berikutnya. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa warna merah tersebut karena diminyaki. Sedangkan Nabi saw sendiri tidak menyemir ubannya. Hal ini ditegaskan oleh Anas bin Malik pada riwayat sebelumnya yang telah lalu. Jadi nanti di sini timbul e, terjadi ber, berbagai pendapat dari para ulama termasuk sahabat. Tapi Al Imam At-Tirmizi beliau lebih condong ke pendapat Anas bin Malik bahwasanya beliau tidak menyemir uban beliau dikarenakan jumlah uban Nabi sedikit. Bisa kena. Nah, di sini Imam Tirmizi mengatakan maksudnya adalah penulis buku ini, maksudnya Imam Tirmizi ini adalah riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dan juga paling jelas. Sedangkan dalam manuskrip yang lain disebutkan, jadi terkadang Imam Tirmidzi ini di satu manuskrip dengan manuskrip lain ada sedikit berbeda perkataan beliau. Manuskrip itu bisa tulisan si pengarang asli atau tulisan si murid dari si si guru ini manuskrip. Manuskrip kuno aja. Itu maksudnya adalah catatan asli sepengarang, tulisan asli beliau atau tulisan murid yang mengumpulkan perkataan ustadz atau gurunya. Itu namanya manuskrip. Jadi terkadang manuskrip itu ditemukan di Eropa, di India. Karena Eropa pernah menjajah Timur Tengah ketika perang salib dan macam-macam. Jadi kadang kitab asli sepengarang diambil dibawa dipelajari mereka. Sedangkan dalam manuskrip yang lain disebutkan yang paling jelas di antara semuanya. Di manuskrip pertama beliau mengatakan ini riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dan juga paling jelas. Tidak beliau katakan semuanya, tapi di manuskrip yang yang lain maksudnya beliau mengatakan yang paling jelas di antara semuanya. Ada kalimat tambahan semuanya. Redaksi kedua inilah yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kita teruskan sedikit lagi nah. Sedangkan makna ucapannya, ucapan Imam Tirmidzi yang mengatakan yang paling jelas riwayat ini adalah yang paling dapat menerangkan keadaan beliau dan menjelaskan keadaan ubannya. Kemudian dia menerangkan ilat atau kelemahan riwayat ini. Apa kata Imam Tirmidzi? Karena riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sampai beruban, maksudnya hal tersebut karena jumlah uban beliau sangat sedikit sehingga tidak perlu disemir. Dari sini dapat diambil pelajaran penting wallahu alam kata Syekh Abdul Razak bahwa penulis lebih condong pada pendapat Anas bin Malik. Imam Tirmizi lebih condong bahwasanya Nabi saw tidak menyemir ubannya, karena beliau mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwasanya uban Nabi sangat sedikit sehingga tidak perlu untuk di, disemir. Kemudian perkataan eh, sahabat Abu Rimsah, Abu Rimsah adalah namanya Rifa'ah bin Yasribi At-Tamimi. Inilah yang diyakini oleh penulis juga yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Jadi nama Abu Rimsah terjadi perbedaan pendapat. Nah, kata Syekh Abdul Razak e, kemudian juga beliau mengambil atau mengutip dari pendapat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Ibnu Hibban bahwasanya Rifaah bahwasanya Abu Rimsah adalah nama beliau Rifaah bin Yasribi At-Tamimi. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi tentang biografi Abu Rimsah di kitab Tahdzibul Kamal. Jadi ada kitab namanya Tahdzibul Kamal tentang rawi-rawi rawi-rawi hadis sama seperti Syarah Alamin Nubala. Ada namanya Tahdzibul Kamal. Dan sebenarnya ada pendapat-pendapat lainnya tentang siapa nama Abu Rimsah. Tapi Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Ibnu Hibban mengatakan nama beliau adalah Rifa'ah bin Yasribi At-Tamimi. Berarti Tamimi orang mana? Tamimi dari Bani Tamim. Ya, keturunan Syekh Muhammad bin nenek moyangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terdapat di hadis bahwasanya Bani Tamim inilah yang paling keras perlawanannya terhadap Dajjal di hari hari kiamat Bani Bani Tamim. Wallahu a'lam bisawab Kita cukupkan sampai di sini di sini saja. Kemudian masih banyak hadis-hadis yang lain tentang masalah semir Rasul sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ubannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah khilafnya mohon dimaafkan.